Teh Hamzah di surah Al-Qiyamah apa aja perselisihannya? Nah, jangan lihat. Faidah baroko, apalagi itu Rahman. Ha, anjar. Eh, kemarin Januar. Hah? sibuk dua tempat. apa lagi? Wakila <clears throat> Wakila Akbar Apa Nah merok tanpa Sekta Ini terakhir pada Tumna Tumna nah. Tapi di surah al mudjassir Persisian yang pertama pada ayat 5 Warrujaza dibaca Warrijaza kasroh jaza Kasih tanda jangan hanya melamun. Berikutnya pada ayat 50. Mustang farah pakai fathah. mustangfarah Ayat yang terakhir wa ma yadhkurun dibaca wa ma tadhkurun pakai ta. itulah tiga kalimat yang berbeda dan kira hafaz. Yang lainnya sekali lagi dari sisi teori. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pulang sama-sama. <coughs> بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر Coba sekarang baca, baca bersama-sama langsung. Saya ingin dengarkan. Hmm, teruskan. dengar tadi warijza jaza. Ulangi. benar bagaimana? Nukira sebelumnya kasroh. Ulangi. setiap al-kafirin baca al-kafirin, setiap al-kafirin. Nah, kalau al-kafirun tidak, tapi roknya tipis. Di sini ke dibaca imalah surah. Kemudian ghairu tipis ulangi. gimana? Gimana? Baca apa itu? Baca nakal. Summa yatma'u anazid. Anazid. Ulang sekali lagi. jelaskan setiap a i u mad badal. Dibaca panjang. Coba saya lagi. kalau yang tebal atau tipis? Tipis. Sihru yusar. Nah, dibaca dari asar yusar. Sama-sama mulai. อาจจะแรกอะเป็นก็อย่าง Ya fatihah barok kasroh mutatarifah dibaca imalah. <clears throat> an Nah, ulang sekali lagi. mana mim jamak setelah hamzah? Dibaca apa? Dibaca silah, <clears throat> dibaca silah enam harokat. Jangan lupa mim jamak setiap hum atau him. Dibaca iddatahumu panjang sekali. Baca enam. Coba ulang sekali lagi. Wa ma ja'alna paham dari kemarin. A I U mat apa? Mat badal. A I U mat apa? Mat badal dibaca panjang. hmm. dibaca dua empat enam Kita baca enam di sini. Setiap A I U baca. Tadi baca liyastaikina sama-sama. maka dibilang AIU mad badal. 6A-nya panjang, I-nya panjang, U-nya panjang. Nah. Coba sama-sama wazdadal ladzina Berhenti aja sudah iman berhenti. Terus wala yartaba Nah, wal mu'minun. Terus. khusus kafirin, bukan kafirun. Kalau ka al-kafiru tetap al-ka, tapi roknya tipis al-kafiru. Nah. Khusus al-kafirin, baca al-kafirin. Coba diulang. Wali sama-sama. cerai. Nah, ulangi. Gimana itu nakalnya? Walaili Idza dabar, idza dabar. Nah. Ulangi. hati-hati dijauhi oleh ya sukun. Apa itu? Nadira. Nah, ulangi. Nah, ada ngelihat musafnya, salaman lihat lihat musafnya. Nah, setelah mim jamak apa itu? Hamzah berarti dibaca silah, baca panjang. Mingkumu panjang 6 harakat. Coba diulang. atana. Ya. mulai. masih lupa. Rok fathah, rok doma, sebelumnya kasrah dibaca. Nanti bis ad-tadhkirah. Nah, ulangi. mas spesial min humu panjang ayu te. Nah, ayu te. Ulangi. akal ala khira. Nah, ulang saya lagi. kalau takwa kemudian juga al-maghfirah sekali lagi huwa Ini harus mulai latihan. Kemarin sudah talkin satu juz lebih. Nah. Latihan membaca sendiri. Tinggal nyari kalimatnya, kalian latihan baca sendiri. Ya sampai Ketika taklim hanya main-main, ini tidak bisa terus, tidak bisa. Nah. Dipersiapkan besok. Nah, perselisihan di surah Al-Muzammil ayat yang ketiga nisfahu awungkus awu awungkus ledomah dan pada ayat 20 min sulusail laili wa nisfihi wa sulusihi ayat kasrah min sulusail laili wa nisfihi itu maktuf kepada apa min sebelumnya itu ini sulusail laili wa nisfihi wa sulusihi. Nah. Itu aja. Abungkus sama wa nisfihi wa sulusihi. Nah, yang lainnya masuk di teori. Besok usahakan tidak ada yang salah. Nah, ini merojak yang bagus. Saya bilang langsung.